Mari kita awali majlis pada malam hari ini dengan membaca surat Yasin dan diteruskan dengan membaca kitab solawat Jalan Selamat yang sudah biasa kita baca. Untuk itu kepada hadirin jamaah sekalian supaya mempersiapkan surat Yasin dan kitab solawat Jalan Selamat. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه ظاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وذريته وصحابته والتابعين وتابع تابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علوي وعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مشايخ الذكر وتوحيد بن معار بن عبد الرحمن العطاس وشيء علي بارس وشيء عمر بارقوة وشيء أحمد بعشين وشيء محمد ما بمشموس وشيء عبد القادر الجيلاني والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وشيء سعيد العمودي والجميع وشيء الذكري والتوحيد أينما كانوا وتحلت أرواحهم ووالدينا ووالديهم وأن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة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 أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأنشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون لو ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنده لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا دون عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سامق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ويأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يرى من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مضرون فلا يزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه قال من يهي العظام وهي رميم قل يهيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Mari kita lanjutkan dengan membaca selawat jalan selamat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نويت بصلاتي هذه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإنسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله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 في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزها أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على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 على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وانشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طوت عليه قلوبنا من محبته محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا جدل ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأشفى واسكنا بكأسه الأوفى وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوجه, هو أوجه الشفع إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم بحقه عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى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 tidak kena penyakit Dan sehatnya awet Sampai nanti meninggal dunia setelah panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini sudah saya buatkan uh, lembaran qasidah kisah sang rasul yang lebih bagus. Sudah dapat semuanya? Yang belum dapat coba angkat tangan. Mas Roni tolong sound sistemnya diperbaiki. Yang belum dapat Banyak yang belum dapat Nah yang sudah dapat Nanti yang punya ini Silahkan difotokopi Dum-dumkan dulur-dulurnya Ya dibaca di pengajian masing Masing Biar satu Indonesia Raya Kenal Nabi Muhammad SAW Ya biar anak-anak kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mendendangkan kosidah kisah sang rasul ini. Bisa ngiringnya? Rohatil Atyar pakai ini? Coba. Ya. Pokoknya di sini itu semua tidak ada kata tidak bisa. Insya Allah bisa. Kalau nggak pas nanti dipas, paskan. Nyantai aja. Bisa kan? راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأتيار تشدو في ليالي وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد راحت Abdullah حسن ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام عطاياك الجسام من عطاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرمنا Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab tentang akhlak Nabi. Kita lagi bahas buku akhlak Nabi Jumat yang lalu kita membahas tentang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang sudah dapat minum silahkan diminum. Ya, yang sudah habis semoga dapat tambah lagi. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun anda berada, Jumat yang lalu, episode yang lalu, majelis ini kita akan menjelaskan kalau memuji Nabi itu adalah sebuah ibadah. Ya, memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ibadah. Ibadahnya di mana? Banyak sekali. Yang paling sederhana, lisan ngucap yang baik itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Jadi lisan ngucap yang baik itu iba ibadah. Nah, kalau lisan ngucap yang baik dan kebaikannya adalah menyebut-nyebut kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira itu ibadah yang biasa atau ibadah yang luar biasa? Ibadah yang luar biasa. Yang kedua, al-lisan turjumanul qalb. Lisan itu penerjemah hati. Jadi apa yang ada di hati itu biasanya muncul di lisan. Biasanya muncul di lisan. Makanya seseorang itu baik atau buruk seringkali terlihat dari lisannya. Kalau lisannya itu suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka menjelek-jelekan, maka itu menunjukkan kualitas hatinya lebih buruk dari lisannya. Kualitas hatinya lebih buruk dari lisannya. Kenapa? Karena lisan itu cuma memercikkan apa yang ada di hati. Lisan itu cuma rembesannya hati. Lah kalau rembesannya aja seperti itu, lah kira-kira sumbernya seperti apa? Ya kira-kira sumbernya seperti apa? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, Hendaknya dia itu ngomong yang baik atau diam saja. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak diam, kemudian berbicara yang buruk, itu menunjukkan hatinya sangat buruk. Tapi kalau dia ngomong yang baik, menunjukkan hatinya itu baik. Sedangkan syarat seseorang mau dekat sama Allah bukan diukur dengan dengan gantengnya, bukan diukur dengan cantiknya, Bukan diukur dengan kayanya, bukan diukur dengan banyak ilmunya. Tetapi seseorang dikatakan dekat dengan Allah kalau hatinya semakin baik, hatinya semakin bersih, hatinya semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lisan penerjemah hati. Orang yang jatuh cinta mau tidak mau lisannya akan sering-sering nyebut kekasihnya. Betul tidak Pak? Bapak sering nyebut ibu? Oh, tidak cinta berarti ibu. Kalau jarang-jarang nyebut berarti tidak cinta gitu ya bu ya? Ibu sering nyebut bapak? Oh sering. Pertanyaan lagi. Sering nyebutnya itu nyebut baik atau nyebut gak baik? Oh baik. Berarti ibu cinta. cinta. Sungguh kasihan. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Jadi ciri-ciri orang yang jatuh cinta, lisannya akan suka menyebutkan kebaikan kekasihnya. Atau menyebut-sebut kekasihnya. Contoh, anak muda yang yang cinta sepak bola. Kalau duduk dimanapun, dia akan cari orang-orang yang semisal. Sama-sama suka sepak bola. Di situ ada kelompok sepak bola, di situ ada kelompok catur, di situ ada kelompok bulu tangkis, lagi ngobrol gitu dia akan duduk di kelompok orang-orang yang suka sepak bola. Kemudian setelah duduk, mau tidak mau lisannya akan ngomongkan sepak bola. Kenapa? Di hatinya ada sepak bola. Betul ya Bu ya? Nah, kadang-kadang ibu-ibu itu kan rodok, rodok anyel, rodok mangkel, rodok pegel. Kenapa? Nah suaminya yang diomongkan tentang misalnya ya sepak bola terus. Padahal nih si istri sama sekali tidak suka sepak sepak bola ini. Nah, jangan heran Bu, karena namanya suami jatuh cinta otomatis akan memperbincangkan apa yang dicintai. Nah, orang-orang yang jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lisannya itu tidak bisa ditahan. Lisannya tidak bisa ditahan. Mau tidak mau, lisannya akan nyebut-nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik nyebutnya itu solawat, baik nyebutnya itu sejarah kehidupan beliau, baik nyebutnya itu memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Semua itu muncul dari cin, cinta. Dan semua yang muncul dari cinta itu harganya tidak sama dengan ucapan yang muncul sekedar ucapan. Sekedar ucapan sama ucapan yang muncul dari cinta itu tidak sama. Contoh, ada orang ngomong begini, sayang, tapi yang ngomong itu cuma sekedar ucapan. Ya lain, diterima sama yang dengar itu ya nggak ada artinya. Tapi kalau yang ngomong ini dari orang yang cinta mengucapkan sayang, yang dengar itu akan merasa bahagianya luar biasa dan akan memberikan penghargaan. Lah kita ini yang cinta-cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian muji-muji Nabi, maka ucapan kita itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah mengukur ucapan itu dari sumbernya. Kalau sumbernya betul-betul karena cinta, ya pahala cinta tidak bisa diukur. Mungkin ada yang protes, masa pahala cinta tidak bisa diukur? Iya, pahala cinta nggak bisa di, diukur. Contoh, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada satu bos punya perusahaan besar, karyawan banyak. Kebetulan hari Sabtu gajian, Hari Sabtu gajian, karyawan digaji. Lagi gaji karyawan, ada yang digaji 3 juta, ada yang digaji 4 juta, ada yang digaji 10 juta. Sesuai dengan bidang masing-masing. Datang satu orang. Orang ini dicintai oleh si bos. Dicintai oleh si bos. Kerja di situ? Tidak. Tidak kerja di situ. Cuman main. Cuman main. Lihat kucingnya si bos. Lihat kucingnya si bos Kemudian berkata, bos, kucingmu kok kelihatan seger ya bos ya. Ngomongnya dari cinta, seger bener nih kucing nih bos. Barusan dikasih makan apa nih kucing ya bos ya. Bosnya seneng, plok dikasih 20 juta. Dikasih 20 juta, yang lain protes. Ini nggak kerja, nggak ngapain, cuman ngomong kucing kok dikasih 20 juta. Saya kerja satu minggu cuman dikasih 2 juta, saya dikasih 3 juta. Bosnya ngomong, lah saya tidak mendolimi kamu toh. Kamu kerja satu minggu ya saya gaji seperti seharusnya kan. Lah masalahnya saya cinta sama dia mau tak kei, tak kei pira sakarepku Lah aku seneng Saya senang, saya se senang, saya cinta. Makanya ya saya kasih sesuai dengan besarnya cinta saya. Ya duit saya tura-tura, cinta luar biasa ki 20 yuto ki dua 20 juta ini se sedikit. Makanya kalau ibu-ibu ngaku cinta sama suami, kalau nggak dikasihkan berarti palsu. Gitu ya bu? Iya. Saya nggak pak katanya pak. Jadi begitu. Ya karena ukuran cinta itu pahalanya nggak bisa di, diukur. Makanya orang-orang yang mencintai orang lain, pahalanya dicintai oleh Allah. Masih ingat kisah tentang seorang pemuda yang berangkat keluar kota sebagaimana dicipta, diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada pemuda berangkat keluar kota dicegat oleh seorang pria mau kemana mas ke kota itu ada urusan apa di sana kangen dengan teman saya saya mencintainya ini laki sama laki lo ya saling mencintai karena Allah Jangan ngomong besok dipraktekin ya udah saya mau ke Wonogiri. Kenapa? Mencintainya siapa? Siti Duduk. Ya, bukan begitu. Ini pria sama pri pria mencintainya, mencintai di jalan Allah. Saya mencintainya di jalan Allah. Saya mencintainya karena Allah. Saya kangen. Bukan karena urusan bisnis, karena duit. Oh, bukan. Saya cuma cinta dia kangen pengen ketemu. Ya udah, kabar gembira buat kamu. Sesungguhnya saya ini malaikat lagi nyamar jadi manusia. Diperintah Allah nyamar jadi manusia cuman untuk menghadang kamu, menyampaikan kabar gembira. Sebagaimana engkau mencintai fulan karena Allah, maka Allah pun mencintai dirimu. Padahal cinta Allah itu mahalnya luar biasa. Ini dapat cintanya Allah karena dia memberikan cintanya untuk muslim yang lain. Jika seseorang yang mencintai muslim yang lain mendapatkan pahala langsung cintanya Allah dan untuk menyatakan cintanya Allah itu pun Allah mengajarkan cinta itu harus diungkapkan, begitu kan? Rasul mengajarkan cinta harus diungkapkan. Allah pun cinta, Allah ungkapkan, Allah kirim malaikat khusus untuk mengungkapkan cintanya Allah ter tersebut. Lah kalau baru muslim biasa mencintai muslim yang lain, Allah nyatakan Allah mencintaimu karena engkau mencintai dia. Lantas bagaimana kalau saya, jenengan, kita semua muslim yang biasa ini cinta kepada muslim yang paling luar biasa yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak cuma mengutus satu malaikat, dua malaikat, tiga malaikat, empat malaikat, Miliaran malaikat akan dikirimkan dan mengatakan kepada kita semua, Allah love you. Allah cinta kamu. Untungnya nggak denger. Kalau denger nanti pada GR semua. Malaikat ini banyak berbondong-bondong menyatakan seperti itu Allah mencintaimu untuk orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah makanya Mulai muji-muji tadi. Termasuk diantaranya Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dalam akhlak Nabi bab yang pertama di situ udah saya kutipkan bagaimana e, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia yang fana ini, alam pun bersedih. Di tengah kesedihan mereka sambil menangis, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi ayah dan ibuku, duhai Rasul, dahulu engkau memiliki sebatang kurma sebagai tempat berpidatomu. Ketika engkau dirikan sebuah mimbar baru untuk menyampaikan pesan-pesanmu kepada masyarakat yang jumlahnya semakin banyak, batang kurma itu pun merintih karena sedih berpisah denganmu." Ia baru tenang dan berhenti merintih setelah engkau letakkan tanganmu di atasnya. Duhai Rasul, sesungguhnya umatmu lebih pantas untuk merintih rindu kepadamu saat engkau meninggalkan mereka. Ini satu alinea ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Banyak nanti akan saya bacakan semua dan kita bahas alinea per alinea. Jadi kalau ada orang bilang Gak boleh muji Nabi setelah meninggalnya Nabi atau Nabinya udah gak ada. Ini ya aneh. Karena Nabi selalu ada. Dan pujian ini disampaikan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di hadapan jenazah beliau. Sambil berdiri dan menangis mengatakan, Duhai Rasul. Ya duhai Rasul. Dan didengar oleh semua sahabat diabadikan. Sampai sekarang kita mendengarnya. Yang pertama Sayyidina Umar menjelaskan dulu Rasulullah SAW kalau ceramah itu e, punya mimbar sederhana sekali. Mimbarnya sangat sederhana. Apa mimbar Nabi? Batang korma. Batang korma. Jadi korma di ditebang gitu ya. Batangnya kemudian diletakkan, ditidurkan. Batangnya ditidurkan. Terus Nabi naik di atasnya. Kalau bahasa Jawa ancik-ancik. Ya, Rasulullah ance ancik naik ke atas batang korma. Dulu saya kalau ngajarkan duduk di lantai ini Di bawah sini ya. Tapi karena banyak yang mengatakan gak kelihatan, maka saya cari kursi duduk di atas kursi biar lebih kelihatan. Lah kurang lebih dahulu begitu. Rasulullah SAW naik di atas batang kurma. Setelah sekian lama umat Islam semakin banyak. Maka sahabat-sahabat yang ada di Madinah berdatangan memberikan kepada Rasulullah SAW berbagai macam hadiah untuk mendukung dakwahnya. Di antaranya seorang wanita, seorang wanita mendatangi kanjeng Nabi dan berkata, ya Rasulullah SAW, saya punya seorang anak, anak saya ini ahli membuat mebel. Anak saya ahli membuat mebel, kursi, lemari, ya dan lain sebagainya. Mimbar yang engkau miliki sudah tidak layak digunakan ya Rasulullah SAW karena jumlah umat ini banyak, nggak kelihatan. Bolehkah saya mempersembahkan sebuah mimbar biar anak saya yang bangun buat mimbar itu sendiri dengan tangannya? Maka sama Rasul silahkan. Dipersilahkan oleh kanjeng Nabi SAW. Sebelum saya lanjutkan ini ada pelajaran. Jadi sahabat itu Ya, sahabat itu begitu. Gak seperti kebanyakan kita-kita ini. Kalau kita-kita ini umat Islam nunggu diminta. Masjid nunggu minta sum sumbangan, betul? Nunggu dimin minta. Ah, sedangkan Islam itu tidak mengajarkan umatnya untuk minta sumbangan, ya kan? Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menyum nyumbang, tapi bukan minta sumbangan. Termasuk Kanjeng Nabi sallallahu Beliau tidak minta, tapi sahabatnya pengertian. Berangkat nih sahabat, saya bisanya nukang. Bisanya nukang yang nyumbangkan kemampuannya nukang tadi. Maka jadilah mimbar yang sampai sekarang diabadikan ada di Masjid Nabawi yaitu mimbar buatan sahabat. Anaknya sahabat perempuan yang buat seorang pria ya. Ini atas usul dari ibunya. Maka dari, dari situlah Rasulullah SAW dakwah. Pinter nih wanita ini, cerdas. Kira-kira ganjarannya seberapa tuh? Dipakai terus oleh kanjeng Nabi untuk dakwah tuh mimbarnya. Lalu itu kira-kira pahalanya seperti seperti apa? Enggak putus-putus. Setiap orang yang mandang wajah Nabi Muhammad SAW, wanita itu dapat pahalanya. Anaknya dapat pahalanya. Setiap orang yang mendapatkan manfaat dari ceramahnya Rasulullah SAW dan otomatis muslimin muslimat ila akhir zaman mendapatkan manfaatnya. Wanita itu mendapatkan pahalanya. Ini yang namanya amal yang cerdas, amal yang cerdas yang pahalanya berkesinambungan tidak ada habisnya. Nah, setelah umat Islam itu banyak Rasul di mimbar yang baru suatu hari, suatu hari ketika Kanjeng Nabi ceramah, suasana hening, tidak ada yang bicara. Memang ciri-ciri majelis ilmu begitu. Kalau yang satu ngomong, yang lain diam, mendengarkan. Eh, syarat orang cari ilmu nomor satu adalah diam. Kemudian mendengarkan. Kadang ada yang diam tapi nggak mendengarkan. Ngapain? Tidur. Ada lagi yang diam nggak mendengarkan. Tapi apa? Ngelamun. Ada lagi yang diam nggak mendengarkan. Ngapain? SMS-an atau BBM-an, WhatsAppan dan lain seba, sebagainya. Diam kemudian men, mendengarkan. Setelah itu memahami. Ada yang diam mendengarkan, blas nggak mudeng. Ada kan? Ya, ada yang diam mendengarkan tapi bisa pa paham. Setelah diam mendengarkan, paham, kemudian apa? Diapalkan. Kadang paham, keluar lu lupa. Makanya orang cari ilmu yang keempat, diam, mendengarkan, memahami, kemudian dia dihafalkan, diiling-iling, diingat-ingat. Yang nomor lima, ini yang paling paling penting, diamalkan. Setelah diapalkan, kemudian dia diamalkan. Lah yang nomor enam, ini sumbernya pahala yang gak ada habisnya. Setelah diamalkan, diajarkan. Diamalkan, kemudian diajarkan. Artinya, ada enam tonggak buat orang yang cari ilmu. Nomor satu diam, kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, kemudian menga mengajarkan. Kalau setiap yang kita dengar, kemudian kita praktekkan enam hal ini, maka insya Allah dalam waktu satu tahun, ya derajat kita di sisi Allah akan naik setinggi tingginya. Sayangnya kita kan gak gitu. Diam, mendengarkan kurang paham. Males ngamalkan. Ya, karena juga enggak paham. Ngajarkan juga pekewuh. Pekewuh ngajarkan. Akhirnya mandek itu. Pahala ilmunya man, mandek. Nah Rasulullah SAW menyampaikan ilmunya. Saat itu ning semua. Tiba-tiba ada suara seperti tangisan e, korma Ya, tangisan onta betina. Tangisan onta betina ketika akan melahirkan. Saya juga belum pernah dengar. Ibu-ibu udah pernah dengar? Kalau wanita mau melahirkan kita kan sering dengar suaranya bu ya. Teriakan kesakitannya tuh loh. Kira-kira keras atau enggak keras? Ibu-ibu kalau waktu ngeden kesakitan mau melahirkan bengoknya banter apa mboten? Banter kan? Nah, onta itu katanya teriakannya banter. Ya, keras teriakannya. Maka sahabat nyari, ini kok ada suara onta mau mau melahirkan di mana ontanya? Wong nggak ada onta. Ternyata didengarkan suara itu berasal dari batang korma. Jenengan kalau nggak percaya ya berarti bukan umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mosok nganggep mau mau batang korma iseng ngomong. Ini kalau nggak percaya berarti bukan umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Gak percaya sama karomah, gak percaya sama mu mukjizat. Berarti itu sudah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Syarat iman kepada Allah diantaranya ya iman kepada mukjizatnya para na, para nabi dan para rasul dan iman kepada karomahnya para aulia wassalihin. Maka Rasul SAW coba lihat kanjeng Nabi. Beliau lagi ceramah dengar ada suara yang merintih. Turun dari mimbarnya. Turun dari mimbarnya. Kemudian mendatangi batang korma tadi gede. Batang korma itu besar, gak kecil. Diangkat sama kanjeng Nabi, digendong. Diangkat, digendong, dipok-pok. Saya bayangkan lah, buat aku ya. Saya bayangkan tuh kalau batang korma itu saya, wah digendong, dipok-pok lah, seneng. Betapa beruntungnya batang korma itu digendong oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dipopok. Ya, dipopok begitu. Sampai suaranya kurang, kurang, kurang, hilang, habis. Sampai tenang. Setelah tenang baru diletakkan. Kemudian Rasul SAW mengatakan dalam hadith yang lain, sabda yang lain, memerintahkan sahabat, batang kurma ini nanti tolong ditanam di bawah mimbar saya yang baru. Di bawah mimbar saya yang baru. Sehingga kalau Rasul ceramah, baik, baik Rasul berada di atas mimbar, dia tetap berada di bawahnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasul menjamin wahai batang korma bil makna, apakah engkau tidak rela engkau menjadi korma yang kutanam di surga? Jadi korma itu nggak boleh masuk surga. Entek. Kambing itu nggak boleh masuk surga. Entek. Habis. Sembelih habis. Kan begitu. Yang namanya Eh, binatang nggak boleh masuk surga. Mati juga salah selesai. Lah ini batang kurma ini dimuliakan oleh Allah. Mau enggak kamu saya jadikan kurma yang abadi? Kurma yang masuk ke dalam sur surga. Oh ya mau, seneng makanya nangisnya berhenti. Dan kurma ini nangis gara-gara apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kangen kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lawang kurma kangen bisa nangis. Lah kita ini ngaku umatnya, ngaku cinta, kangen kok orang tau nangis. Berarti kan pal palsu. Lah ini kan pujian. Ini pujian atau bukan pujian nih? Yang disampaikan Sayyidina Umar ini pujian atau bukan pujian? Pujian, bahkan menceritakan runtut, menceritakan runtut. Nanti kita akan bahas di bab yang lain bagaimana sahabat bisa mendengar suara suaranya korma merintih. Ya, suaranya batang korma merintih. Kok sahabat bisa mendengar? Jawabannya sederhana, kupingnya sahabat beda dengan kuping kita. Nah, kenapa telinga sahabat beda dengan telinga kita? Karena lisan sahabat juga tidak sama dengan lisan kita. Nah, kenapa tidak sama dengan lisan kita? Nah, karena tubuhnya sahabat seutuhnya buat taat kepada Allah. Telinganya untuk taat, lisannya untuk taat. Kalau semuanya udah taat, maka telinga ini fungsinya oleh Allah disuruh ikut kemampuan ruh. Fungsinya telinga sesuai dengan kemampuan ruh, bukan kemampuan jasad. Kalau manusia udah taat, tubuh ini akan ikut kemampuan ruh, bukan kemampuan jasad. Sedang kemampuan ruh itu luar luar biasa. Makanya matanya bisa melihat lebih dari manusia yang lain telinganya bisa mendengar lebih dari manusia yang lain. Lisannya itu kalau bicara punya kekuatan lebih dari manusia yang lain. Bagaimana Rasul ceramah di depan 120 ribu sahabat, kok sahabat itu bisa mendengarkan semua. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini termasuk kelebihan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, demi ayah dan ibuku duhai Rasul, Sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah. Ia jadikan ketaatan kepadamu sebagai ketaatan kepadanya. Allah Azza wa Jal mewahyukan. yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mematuhi Rasul, sungguh ia telah mematuhi Allah. Surat An-Nisa ayat ke-80. Begini loh. Kalau enggak dijelaskan mungkin kita kurang ngerti bagaimana nilai ketinggiannya itu di mana. Allah ini kan kholik. Gak ada yang mungkin bisa menyamai Allah. Tidak mungkin ada makhluk bisa menyamai Allah. Allah zat yang maha mencipta. Allah zat yang maha ku, kuat. Allah zat yang maha mulia. Allah zat yang maha hebat. Lah kok Allah itu mengatakan siapa taat kepadamu, dia taat kepadaku. Seakan-akan Allah mengangkat jadi wakil gitu loh. Siapa yang taat kepadamu, dia taat kepadaku. Siapa mencintaimu, dia telah mencintai aku. Siapa yang menyayangimu, dia telah menyayangi aku. Seperti bahasa bahasanya e, manusia yang saling mencintai. Manusia saling mencintai. Siapa yang mau nurut sama kamu, berarti dia nurut sama saya. Lah kalau ngakunya nurut sama saya, nggak mau nurut sama kamu, berarti dia tidak nurut kepada saya. Kira-kira ini orang tersebut orang biasa atau luar biasa? Misalnya, ya, ada seorang pimpinan yang ditaati satu negara. Orang tadi kemudian ngomong kepada bawahannya, dia tunjuk satu orang. Siapa yang taat kepada dia, berarti telah taat kepada saya. Patuh kepada dia, patuh kepada saya. Kalau nggak mau patuh sama dia, maka dia tidak patuh kepada saya. Berarti orang yang ditunjuk ini biasa atau luar biasa? luar biasa. Nah itu kanjeng Nabi Muhammad SAW dikaitkan semua oleh Allah dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salat atau ayat kalau enggak pakai apa solawat kepada kanjeng Nabi ya enggak sah. Syahadat la ilaha illallah dari mulai lahir sampai mati la ilaha illallah ya enggak mungkin masuk sur surga kalau enggak dilanjutkan Muhammadun Rasulullah. Makanya syahadat itu syahadatain, Enggak mungkin orang masuk Islam cuma separuh. Ya udah saya cuma mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya saya nggak mau moh gitu. Ya nggak mungkin dia disebut sebagai seorang muslim. Padahal kalau kita lihat, kalau kita lihat ya, Tuhannya kan Allah. Tuhannya adalah Allah, yang disembah adalah Allah, yang diakui adalah Allah. Kenapa Allah mengatakan harus mengakui Nabi Muhammad SAW? Kenapa Nabi Muhammad harus diakui? Lah orang ini udah mengakui Allah, nggak mau mengakui kanjeng Nabi sama Allah, nggak diakui sebagai hambanya. Minggato. Begitu seakan-akan. Orang kanku tidak butuh yang seperti itu. Yang tidak mau mengakui Nabi ku Rasulku, bukanlah seorang mus, Muslim. Berarti ini Rasulullah kedudukannya luar, luar biasa. Kemudian yang ketiga. Demi ayah dan ibuku, duhai Rasul, sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah ia telah memaafkanmu sebelum menyebutkan kesalahanmu. Sebagaimana tersebut di dalam wahyunya. Afallahu anka kalimadhin talahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Semoga Allah maafkanmu. Maka apa kamu beri izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keudurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. At-Taubah ayat 43. Coba lihat nih ayat ini. Ini ayat menunjukkan betapa cintanya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Afallahu ank. Ya, Afallahu ank. Sungguh Allah telah memaafkan engkau. Kalau orang yang nggak punya rasa yang nggak mudeng ayat ini. Ya, nggak punya rasa, nggak mudeng ayat ini. Coba rasa kita di dulu. Rasa kita di dulu. Kita bahas cinta nanti baru paham. Ada orang yang jatuh cinta. Dan sungguh-sungguh dalam mencintai. Ngomongnya diatur, jangan sampai membuat kekasihnya merasa tersinggung. Ngomongnya diatur, jangan sampai melukai hati kekasihnya. Perbuatannya ditoto, jangan sampai membuat kecewa kekasih yang dia cintai. Ucapan, perbuatan, semua dia baktikan untuk kekasihnya tersebut. Nah, suatu hari orang yang yang lagi jatuh cinta ini melakukan suatu perbuatan yang tidak salah, yang tidak salah. Tapi yang dicintai melihat ada perbuatan yang yang bisa lebih pas. Bisa lebih pas gitu. Terus mau negur, mau ngasih tahu, mau ngasih tahu. Kalau bahasanya langsung bahasanya langsung, kenapa kamu izinkan dia masuk rumah? Kira-kira teklek enggak artinya? Kenapa kamu izinkan dia masuk rumah? Ini yang yang ngomong yang kekasih yang dicintai kepada yang mencintai. Yang mencintai kan rodok grek tuh. salah apa aku gitu kan? Bisa teklek, lu nesu karena aku yo. Marah sama saya ya. Kok sampai ngomong seperti itu? Berarti marah sama saya, ancur hatinya. Tapi karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, lembutnya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika akan menegur Nabi Muhammad SAW, ketika akan menegur Rasulullah, Allah itu tidak menyalahkan kanjeng Nabi, tidak marah kepada kanjeng Nabi, tapi Allah bahasanya, jangan khawatir, Allah memaafkan dirimu kok. Allah nggak marah, Allah maafkan kamu. Nah, kok kamu izinkan itu kenapa toh kok diizinkan? Ini bahasa Tuhan yang maha mencintai kepada kekasihnya ketika menegurnya. Rasul tidak ditunjukkan salahnya, tapi sudah dimaafkan kesalahannya. Aku maafkan dirimu. Bukan berarti Rasul punya salah. Tapi nunjukkan alusnya Allah dalam berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. wasallam. Yang paham paham, yang belum paham insyaallah suatu saat paham. Ini ilmu rasa. Selanjutnya kata uh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anuh. demi ayah dan ibuku dua rasul, sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah walaupun mengutusmu sebagai nabi yang terakhir namun di dalam wahyunya terlebih dahulu ia menyebut dirimu sebelum menyebut mereka nabi-nabi yang lain. Allah mewahyukan yang artinya Surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari dirimu sendiri. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Coba lihat. Bukannya Allah mengatakan dari para nabi, koma, nabi Nuh. Ya kan? Enggak begitu. Dari para nabi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, enggak begitu. Tapi dari para nabi dari dirimu baru Nuh, Musa, Ibrahim, Isa. Artinya nama Rasul diletakkan oleh Allah nomor satu urutannya. Meskipun Allah nyatakan Rasulullah Nabi yang terakhir. Tapi disebutnya sebagai urutan nama nomor satu. Kenapa? Allah nggak mau nyebutkan kekasihnya di urutan terakhir Moh Ini menunjukkan kalau Allah cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud Sayyidina Umar bin Khattab kok sampai memperinci sedemikian detil dan menyampaikannya di hadapan Nabi saat Nabi meninggal dunia di hadapan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian atau bukan pujian? Pujian. Itulah yang pengen saya garis bawahi artinya memuji Nabi itu sudah dilakukan dari zaman azali, dari zaman Azali sampai kapanpun juga oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai ada orang tidak suka orang yang muji Nabi lah itu aneh. Itu ah, aneh. Nah, insyaallah eh yang apa namanya? pujian-pujian Sayyidina Umar ini nanti bisa dibaca di buku saya Akhlak Akhlak Nabi ya, bisa di dibaca di situ. Karena di situ panjang sekali itu, ada macam-macam itu ya. Nanti bisa dibaca lagi. Sampai di sini jelas semua? Tentang muji Nabi jelas? Nah, sekarang kalau ada orang yang kemudian berpikir begini. Ada orang mikir begini. Nah, terus masa ibadah cuma duduk-duduk muji Nabi? Masa ibadah cuma duduk-duduk muji Nabi? Kok koyo koyone niru-niru agomolio? sing sok nyanyi-nyanyi. Gitu kan? Ada kan yang begitu? Niru-niru agama liya sing sok nyanyi-nyanyi. Saya nganggap orang begini ini orang-orang kehabisan bahan. Ya, jadi ger kepepet, ger kepepet. Saat terdesak, saat udah tidak bisa menunjukkan dalil yang yang apa ya? Yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang betul-betul melarang muji nabi, kepepet-kepepete gitu ya. Kalau udah terdesak mesti alasannya menyerupai Hindu, menyerupai Nasrani, menyerupai, menyerupai, menyerupai. Mohon maaf. Menyerupai itu yang ngukur siapa? Menyerupai itu yang ngukur siapa? Nanti misal ya, misal saya pakai cana panjang, pakai baju warna tertentu, pakai model kopiah warna tertentu. Ada satu orang bilang, "Wah, jenengan tuh niru-niru tuh ya?" Saya bilang, "Ya sing tiru-tiru ku ya sapa?" lawang aku ya ngarang-ngarang de dewe, sayak-sayak ya aku tuku de dewe, ya gaya ini ya aku sing mikir dewe, Kalau kebetulan ada yang mirip ya mereka yang nyerupai saya. Bukan saya nyerupai mereka. Kan begitu toh ya? Loh saya nggak ada niatan nyerupai mereka. Mereka kok serupa sama saya. Jangan katakan saya nyerupai mereka. Ya, tapi mereka yang nyerupai saya. Jadi nggak bisa karena ada kesamaan kemudian dikatakan ini niru nih. nggak bisa toh. Kan tidak bisa seperti itu. Mana yang lebih dulu? Itu kan pertanyaannya. Mana yang lebih dulu? Nah ternyata nyanyi-nyanyi itu memang kebiasaan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu memang biasa hidupnya mau namanya di tanah Arab. Di tanah suci sana ya, di tanah Arab. Itu budaya masyarakatnya itu kalau duduk hiburannya nyanyi. Baca gosida, lantunan. Ya, bahkan e, itu sudah menjadi kebiasaan yang seantero tanah Arab di masa Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah ketika kebiasaan itu kemudian didengar oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi, maka kebiasaan itu takrir namanya ditetapkan menjadi sebuah sun, sunnah. Nah, yang bagaimana yang boleh yang menjadi sunnah selama nyanyian itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Selama nyanyian itu sifatnya tadi muji-muji Nabi, muji Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul punya e, kalau Rasul pergi keluar kota itu kan naik onta. Nah, onta itu punya hadi. Hadi itu istilah e, sekarang apa ya? Guide gitu loh. Punya guide tapi yang nyanyi. Tugasnya nyanyi. Penuntun onta dulu di Arab sana penuntun onta itu harus bisa nyanyi. Kenapa penuntun onta harus bisa nyanyi? Soalnya onta kalau nggak denger musik, ontanya capek. Jadi onta itu kalau nggak denger suara musik, ontanya capek. Lah biar ontanya nggak capek, maka yang yang nuntun onta harus bisa nyanyi. Ya, coba ya hadis Ruwaida. يا حديث رويدان وانشد أمام الركب في الركبين عريب أحد معهم قلبي من لي إذا أحد من ذنبي من لي أحد من ذنبي Ya Hadi Sirruwaida. Ini syair kan sering dinyanyikan Habib Syekh kan? Ya Hadi Sirruwaida. Hadi itu suatu istilah untuk orang yang nuntun on onta sambil menyanyi. Ya Hadi Sirruwaida. Wahai penuntun onta yang sambil menyanyi-nyanyi. Sirruwaida. tulung melakune alon-alon wae. Artinya, kue nyanyimu ojo penak-penak banget. Ya. Ya hadisir waida wanshud amamar rokbi. Nyanyilah kamu di depan rom rombongan, gitu kan? Lanjutannya li rokbi fi rokbi li uraibun akhadhu ma'ahum galbi. Yang ini tidak usah diterjemahkan. Rahasia. <laughs> oh, kalau diterjemahkan bahaya. Nanti banyak yang jatuh cinta di sini. Nah, jadi ada hadi di depan zaman bimbing on onta. Rasul punya hadi, Rasul punya. Ya Rasul punya tukangnya nyanyi. Lah kalau Rasul punya tukang nyanyi, kira-kira Rasul seneng tidak dengar suara nyanyian-nyanyian yang islami? Senang. Lihat di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasul punya hadi. Namanya siapa? Anjasha. Namanya Anjasha. Suatu hari ketika Rasul itu dalam iringan onta, ini hadinya Rasul, tukang nyanyi Rasul, ya suaranya harus enak. adanya Rasul juga suaranya harus enak. Masa muadzinnya kanjeng Nabi suaranya jelek? Enggak mungkin. Jadi Sayyidina Bilal itu suaranya paling empuk, paling enak. Termasuk Anjasah, suaranya enak, suaranya merdu. Makanya ketika suatu saat Rasul e, lihat Anjasah ini mendendangkan qasidah, Rasul berkata kepada Anjasah, dan bil kawarir, Rifkon bil Oka oh, Makola kama Rifkon sallallahu bil kawarir. Wahai Anjasah, tolong agak agak lembut dikit. Gak usah gak usah terlampau keras nyanyinya. Bukan keras dalam arti suara ya. nggak usah terlampau enak gitu loh nyanyinya. Soalnya ini banyak bolo pecah di rombongan kita banyak bolo pecah. Hati-hati nanti pe pecah. Coba alusnya bahasanya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi nggak ngomong cetol gitu ya, tapi dibuat sindiran. Banyak bolo pecah. Makanya ulama menafsirkan arti bolo pecah ini menjadi dua. Bolo pecah itu pasti satu satu kelompok. Hati-hati terhadap wanita yang ada di rombongan ini. Makanya yang suaranya enak, kalau pas nyanyi depannya kaum perempuan, ojo dipenak-penak. Oke. Hati hati. Nanti banyak yang kepen cut. Ya, banyak yang kepen cut. ini pecah. Yang dimaksud bolo pecah itu banyak wanita yang hatinya mudah remuk. Banyak wanita hatinya mudah pe pecah seperti semboyannya seorang pemuda itu Pak yang rodok gaya hati-hati jangan dekat-dekat denganku hatiku ini licin banyak yang tergelincir di dalamnya wah itu gaya gitu kan nah ini kalau orang yang apa namanya suaranya enak memang dia bisa mempengaruhi hati orang lain sampai sedemikian sedemikian rupa rifkon bil qarir satu artinya itu yang kedua artinya dalam rombongan Rasul banyak wanita yang lagi mengandung. Banyak wanita yang lagi mengandung naik onta. Jenengan bayangkan, orang naik kuda saja itu kan kalau di atas kuda kan rasanya rodok gimana gitu kan ya. Naik turun, naik turun. Apalagi onta. Onta jalan pelan aja udah sudah begitu. Lah kalau ontanya kemudian jalannya lari ngebut. Lah itu yang di atasnya keguguran atau tidak kira-kira? Maka Rasul mengatakan hati-hati wahai anjasa, suaramu ojo penak-penak. Nanti ontanya ini terbius, larinya buang terkenceng akhirnya yang di atas ontak, perempuan yang lagi hamil nanti kegu keguguran. Nah ini menunjukkan kalau kanjeng Nabi SAW suka dengan suara yang yang merdu. Nah, kalau begitu kita duduk nyanyi-nyanyi menunjukkan suara yang merdu muji-muji Nabi ini ya ibadah. Bukan niru yang begitu-begitu. Ya, jangan dianggap kita niru-niru yang yang lain, yang lain niru ki, kita kita niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita, saya mengenang majelis-majelis tempo dulu. Ini pernah saya sampaikan ketika saya masih di rumah semanggi sana ya. Kebiasaan orang Arab tempo dulu. Di masa Presiden Saddam Hussein di Irak ada satu wilayah yang masih mengamalkan ini. Di daerah Basroh sana ada satu desa yang masih mengamalkan ini. Kalau sekarang saya nggak ngerti. Jadi saya cari apa namanya berita dulu ya di internet dan lain sebagainya masih dapat ada satu desa yang seperti itu. Orang Arab tempo dulu di sana di Timur Tengah ya. Dulu zaman Nabi itu ya. Itu paling suka kalau kedatangan tamu. Jadi kalau nggak punya tamu sumpek kalau kedatangan tamu seneng, nggak punya tamu sumpek. Kira-kira sama enggak dengan kita? Sama. Kalau kedatangan tamu sumpek. Kalau nggak punya tamu seneng, kan sama. Sama atau kuali? Kuali ya. Jadi orang Arab tempo dulu kalau kedatangan tamu seneng, kalau nggak kedatangan tamu sumpek. Ya, sumpah. Makanya Rasul mengkaitkan hadis tentang iman itu dengan pemuliaan tamu. Maka yuk yu'minu billah wal yomil ya akhir fal yukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Nah, itu ada uh, satu orang yang kaya raya sampai mengatakan dalam syairnya, dalam syairnya, wahai budak masih masa perbudakan kan? Wahai budak, tolong hidupkan api unggunnya. Ya, wahai budak, aukit ya gulam. Wahai budak, hidupkan api unggunnya. Sesungguhnya malam hari ini malam yang sangat dingin dan anginnya bertiup keras. Kalau sampai api unggun yang kamu nyalakan bisa mengundang datangnya satu tamu, kamu saya merdekakan. Coba bayangkan nih, budak itu mahal, disuruh hidupkan api unggun, kalau api unggunnya bisa mendatangkan tamu, mampir, maka budaknya itu dimerdekakan. Sama tidak dengan kita? Sama. Ya, sama ya. Oh, ini kalau ada pembantu rumah tangga, kemudian memasukkan tamu ke rumahnya, ngomong sama bosnya, bos ada tamu, nesu mesti. Kok mbok lebok ke? Ya, betul tidak bu ini Kok mbok lebok ke? Kok ngomong aku ono? Kok bilang saya ada, nggak bilang saya tidur atau saya istirahat. Dimarahin justru. Nah ini kalau orang dulu enggak. Kalau sampai kamu bisa mendatangkan satu tamu, kamu saya merdekakan. Itu karena memang orang-orang dulu itu senengnya sama tamu luar biasa. Nah kebetulan ada satu orang yang kaya raya, hobinya jamu tamu. Ketika tamu datang, di situ kok ada satu budak ya yang diikat. Satu budak di diikat. Kemudian budak tadi manggil, tamu tolong saya, tamu tolong saya. Tolong gimana? Ini saya besok bisa-bisa dipukulin sama majikan saya. Saya nggak dikasih makan, lama-lama mati saya. Loh kamu kenapa? Saya ini haji, suara saya enak. Loh kenapa suara kamu enak kok kamu ditaleni? Lah gara-gara saya hampir semua onta majikan saya mati. Loh kok bisa begitu bagaimana? Lah kemarin baru ngirim paket naik onta, ini berangkat sekian puluh onta, itu berangkat saya yang awal. Ah, terus lah perjalanan tiga hari saya tempuh cuma satu hari. Ontanya balik mati semua. Lah kok bisa kenapa? Lah saya lupa saya nyanyinya terlampau enak, ontanya terbius. Jadi ontanya yang jalanan tiga hari itu ditempuh cuma satu hari PP. Karena ontanya itu ter terbius, gak sadar. Maka sampai kembali ke lokasi, ontanya deprok mati semua. Ini saya dihukum sama majikan saya. Wes aku yo ya meh aku mau mati. Saya nggak mau mati seperti onta, onta majikan saya. Tolong kamu kamu mintakan kepada majikan saya agar saya dibebaskan. Karena majikan saya ini orangnya sama tamu luar biasa. Angger sing jaluk tamu ini ora tahu ditolak. Ini saya kepengen ketemu sama majikan-majikan yang seperti ini. Kalau yang minta tamunya ya tidak mungkin di ditolak. Maka ketika disuguhkan makan, tamu tadi berkata pada majikannya tadi ya, eh, silakan makan. Saya nggak mau makan. Lu makan. Orang dulu itu kalau udah nyugi makan, tidak dimakan itu aib. Gelonya luar biasa. Lu enggak kamu makan. Tidak akan saya makan kecuali budak itu kamu kamu bebaskan dulu. Maka dia berkata, "Bok, jangan yang itu, yang lain saja." Wis matane ontoku ki. Onta saya banyak yang mati gara-gara dia. Maka dijawab, pokoknya kalau itu enggak dibebaskan, saya tidak mau ma makan. Ya sudah. Biar kamu makan. Dibebaskan budak itu. Ya, demi menghormati tamunya dibebaskan. Yang mau saya garis bawahi dari cerita ini, bahwasanya orang dulu itu menghargai suara yang merdu, suara yang enak. Makanya kenapa saya sampaikan begini? Kadang orang enggak paham Habib Syekh cuman duduk baca solawat, nyanyi-nyanyi. Duduk, baca solawat, nyanyi-nyanyi. Ada orang anggap mungkin, mosok majelis mung linggih nyanyi, linggih nyanyi, linggih nyanyi. Lah nyanyine apa sih? Yang dinyanyikan apa du? Apa dulu? Yang dinyanyikan solawat, yang dinyanyikan kosi, kosidah, pujian pada Allah, pujian pada Rasul. Duduknya itu ibadah. Jangan disamakan dengan duduk-duduknya orang orang lain gitu. Itu ibadah. Ya tadi ini contohnya seperti saya gambarkan, ya seperti yang saya sebut-sebutkan tadi itu. Demikian. Itu ibadah. Jadi yang mantep kalau lagi ikut solawatan ya duduk solawatan dinikmati. Tapi ya goyangnya jangan banter-banter. Habib saya kan udah ngomong kan ya, ojo nganggo ngaduk, ojo nganggo gini gitu kan. Udah dinikmati saja, dinikmati. No ora blas ki ya orang menungso. Ya mesti ada goyangnya. Ya goyang walaupun cuma begini, mandok-mandok. Atau begini, ini gue wajar. Ya ngene ngene ngene iki salah wajar kuwi. Salah wajar. Nah, itu itu yang enggak wajar ya. Itu tidak wa wajar. Ini eh, wajar, santai gitu. Enak. Menurut saya kadang kalau dengar Gosida ini paha saya ini pernah panasnya luar biasa tak gebuki ora krasa kok. Gara-gara saya nyanyi suarane penak ini paha saya tak gebuki. Pernah meja depan saya itu hampir remuk tak pukuli gitu. Tanganku rampung abang kabeh do ngopo iki mau. Karena terbius sama suara yang mer merdu yang enak, hari. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam baca Zabur. Baca Zabur tuh ya suaranya enak. Baca Al-Qur'an suaranya juga enak. Nabi Dawud tuh karena merdunya suaranya ketika baca Zabur, sampai-sampai burung-burung itu berhenti bertengger. Mandek ikut dengarkan. Hewan-hewan di hutan tuh keluar semuanya dan banyak hewan yang mati. Setiap dengarkan sekian mati, sekian mati. Lama-lama nih kalau diteruskan hutan teh. Maka kadang ditunggu gak baca dulu di muka umum karena itu takut banyak yang pada mati itu hewan-hewan karena kemerduan suara uh, Nabi Dawud alaihissalam. Uh, makanya Rasulullah kalau muji sahabat ada suaranya enak dipuji. Nah kalau emang bersuara enak untuk yang hak gak boleh nyanyi yang hak gak boleh, mesti Rasul gak muji suara sahabat dengan suara yang enak. Ger suaranya penak mesti dipuji. Yang baca Al-Quran suara enak juga dipu, dipuji. Utita mizmarun min mazamir al-Dawud. Engkau dikasih suara yang enak Abu Musa al-Syari. Seperti suaranya keluarga Nabi Nabi Dawud. Seruling-seruling Nabi Dawud perumpamaan seperti orang-orang yang suaranya enak di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Makanya ya kita ini di bulan maulid nanti pokoknya nawa itu nyambut. Saya tetapkan malam hari ini selama bulan maulid semuanya legi semuanya. Paham? Selama bulan Maulid semuanya le lagi Artinya selama bulan Maulid oh, ngomong germangan mesti Ya, selama bulan Maulid ya jadi Januari full Januari tiap Jumat ma makan. Kenapa? Oh, seneng kalau lahir Kanjeng Nabi kok. Amin. itu bab makan, amin ya. Cocok gitu. Iya, pokoknya selama bulan Maulid kita makan gitu ya. Menu nanti ditingkatkan ya. Menunya apa? Ditingkatkan. Apalah mungkin ditambahi tempe ini biasanya separuh kayak siji. ditingkatkan pokoknya menu diting ditingkatkan. Farah bin Nabi yang senang dengan Rasulullah SAW. Jadi itu bab muji Nabi. Seperti itu pahala. Kemudian e, pada malam hari ini ada yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita Jumat depan disambung ya. Ini udah jam 10 lewat 10. Ya saya bicara kurang lebih 50 menit tadi ini. Enggak kroso? Jenengan. Saya kroso, ini duduk di atas kursi ini gak enak, ini kursi karet kan. Kalau oh, duduk di bawah enak, di atas ini panas ini. Eh, panas gak enak buat silo tidak tidak enak, saya lebih senang duduk di bawah. Cuman dimarahin kalau duduk di bawah tidak kelihatan Bib. Akhirnya duduk di di atas. Nah. Walaupun di atas tetap di bawah ya. Iya, itu yang di atas kan yang di sana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di bab muji Nabi Muhammad SAW. Itu belum semua ya, baru apa petilan-petilan dikit lah. Makanya kalau ada orang yang bilang itu niru ini tidak niru, yang lain yang ni niru. Kita yang ditiru selalu Kanjeng Nabi SAW, tidak niru yang lain. Kan sering difitnah kan? Tahlilan niru Hindu orang niru. saya ngomong niru-niru ke fitnah Ya kan kita niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tersebut tersebut dengan orang kafir itu yang gak boleh yang mana? Apakah menyerupai orang kafir mutlak tidak boleh? Nah, yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh yang menyerupai keburukan-keburukannya. Kalau menyerupai yang baik sesuai Al-Quran Sunnah ya nggak apa-apa toh ya. Masa nggak boleh? Menyerupai yang baik sesuai Al-Quran dan Sunnah ya nggak apa-apa. Masa nggak boleh? Itu berarti kan hikmah. Al-hikmah dolatul mu'min. Nabi udah bersabda hikmah itu adalah dagangannya mukmin. Dimanapun kamu temukan ambil. Ya dimanapun kamu temukan ambil. Kalau memang ketemunya dipraktekkan sama orang yang non muslim ya ambil. Bukan ibadah, bukan loh ya. Kebaikan-kebaikan yang yang memang baik di Islam ada, di Al-Qur'an ada, memang bentuknya mungkin belum seperti seperti itu. Ya, ditiru. Contoh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika Rasul niru akikoh seperti saya terangkan ya. Akikoh itu kebiasaannya Arab jahiliyah. Akikoh kebiasaan Arab jahiliyah. Dulu kalau ada bayi lahir sembelikan kambing, tapi nggak dimakan darahnya dikucur-kucurkan di atas pa, patung. Maka Rasul kemudian meniru kalau ada bayi lahir tetap disembelihkan kambing, tapi kambingnya disedekahkan. Nah itu ditiru, diperbaiki, dimodifikasi sesuai dengan agama Islam. Nah kalau sekarang ini yang contoh kita tiru dari orang kafir misalnya pakai kartu ATM Ayo. Pakai kartu ATM niru nabi atau niru orang kafir? Hah? Gerekon bahas ATM ngono mesti laku urusan urusan dunia sing ngomong dunia sapa? Oh, namanya dagang itu urusan A akhirat. Pakai kartu ATM itu niru siapa? Niru orang kafir. Tapi kalau bisa kita cari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang mengizinkan, yang membolehkan, Walaupun tidak ada kalimat pakai kartu ATM, kan nggak ada. Yang mengizinkan dari Al-Quran dan Sunnah ya pakai, tidak jadi, tidak jadi masalah. Ya, itu dalam masalah adat, budaya, selama tidak tentang Al-Quran dan Sunnah tidak jadi masalah. Nah, yang terakhir malam hari ini boleh pinjam. Nah, ini buku saya yang terbaru, Sirul Asror. Ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedikit apa namanya? Uh, uniknya nama Habib Syekh. Habib Syekh itu kan namanya cuman Syekh gitu dok kan? Enggak ada embel-embelnya tuh. Satu kata, Syekh. Nah, kenapa dinamakan Syekh? Ini otak-atik saya sendiri ya. Jadi bukan dari Habib saya ini, Habib Novel yang ngomong. Karena yang ngasih nama kan abahnya atau bapaknya tuh, Ya, abahnya Habib saya namanya siapa? Abdul Qadir. Lah kenapa sang ayah kok ngasih nama anak cuman Syekh? Soalnya kalau kan namanya anak sama bapak, jadinya Syekh Abdul Qadir. Mungkin lo ya, mungkin. Mungkin tuh abahnya tuh punya niat biar anak saya jadi seperti Syekh Abdul Qadir. Itu. Makanya jangan nanti kalau punya anak kasih nama Syekh Abdul Qadir. Boleh Syekh Abdul Qadir. Jangan kasih anak namanya Habib Syekh, aku bingung nanti. Nah, anaknya nama siapa? Habib Syekh. Wah, bahaya. Tapi kalau anaknya namanya siapa? Syekh Abdul Qadir, kan bagus. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ngarang beliau. Nama kitabnya Sirul Asror. Memang buku ini ter, termasuk buku yang abot. Jane ya enteng. Tapi abot antep isinya. Maksudnya isinya muatannya, kandungannya. Ini kan se sebetulnya setahun setengah yang lalu udah selesai saya terjemahkan, tapi nggak saya terbit-terbitkan. Saya baca ulangi lagi, baca ulangi lagi, baca ulangi lagi. Maju mundur, maju mundur. Kenapa? Karena muatannya terlampau tinggi. Khawatir nanti kalau yang awam baca nggak paham, Terus takutnya salah memahami kan begitu. Tapi kalau nanti nggak diterbitkan, nah yang yang nggak awam kan kesian. Siapa tahu nanti yang awam baca dapat berkahnya kan juga siapa ngar ngerti. Nah kalau kalau memang pengen dapat salah satu bagian dari berkahnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani, miliki buku ini. Buku ini harganya murah, berkahnya yang mahal. Ya, harganya mu murah. Makanya paham, nggak paham silahkan beli promosi ini. Jadi paham nggak paham silahkan beli. Harganya Rp65.000, tebelnya 200 halaman. Khusus malam hari ini, khusus malam hari ini. Jadi Jumat depan harganya 65.000. Kalau Jumat sekarang harganya cuma 50.000. Paham? Nah, nanti kalau yang baca ini kok kemudian nggak paham, Habibnya udah ngomong, ora paham merasa dipikir, wocoy. Gak paham? Gak usah dipikir, baca saja. Wah kita kalau gak paham tuh gak usah dipaksa paham. Baca dulu ya, baca terus. Nanti akan ada masanya Allah buat kita pak paham. Kalau kita gak paham, siapa tahu apa yang kita baca ini kan masuk dari mata ke dalam ha? hati. Nah, siapa tahu nanti ternyata jenengan belum punya anak, tiba-tiba punya anak, anaknya yang paham. Kok bisa? Berkat jenengan pernah baca buku e, buku ini. Seringkali begitu. Jadi anak itu bisa jadi paham macam-macam gara-gara bapaknya dulu pernah ketemu wali gitu kan, anaknya jadi wa wali. Makanya kita ini ketemu siapa di diawasi, diperhatikan. Engko nek kerep ketemu sing aneh, anaknya dadi aneh. Ya, makanya yang sering ketemu yang baik, baik. Lah kalau sering ketemu yang enggak baik, enggak baik, maka segera dicuci. ya bagaimana? Buka Al-Qur'an. Deleng aja, selesai. Jadi Al-Qur'an itu meskipun enggak dibaca, dideleng itu dilihat sudah bisa membersihkan ha? hati. Apalagi kalau dibaca. Eh, apalagi kalau dipahami. Apalagi kalau diamalkan. Baca dulu. Nah, lihat orang soleh foto-fotonya. Kemudian kumpul dengan muslimin muslimat begini. Ini setiap yang kumpul ini kalau saya yakin setiap orang dari jenengan wali Allah. Bukan 40, satu wali ndak. Kalau saya tak yakin ini saya tak temani pokoknya wali. rakyat yang wali kota, wali murid, wali Pokoknya kan wali kan ya, ada. Tingkatannya kan macam ah, macam-macam, enggak usah bingung-bingung. Cukup jelas? Ya, sirul asror. Nah, besok malam insya Allah saya akan mencoba bedah buku di Jakarta. Saya enggak ngerti yang datang satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus orang, apa seribu orang, yo orang ngerti. Wong-wong Solo kok buka buat bedah bukunya di Jakarta. Jakarta. Ya panitia, ini teman-teman saya banyak yang nggak ada di sini, ada 10 orang karena sudah berangkat ke Jakarta ya. Berangkat ke Jakarta. Ada berapa teman di Jakarta juga yang udah membantu. Di Masjid Al Bina, Senayan. Jamnya kurang lebih 8 malam sampai selesai. Yang mau hadir silahkan malam ini berangkat. Ya, atau besok berangkat. Ya kalau jenengan nggak mau berangkat jangan khawatir, tetap hadir. Ya, diniatkan ha, hadir, tetap ha, hadir. Gak usah repot, besok malam buka internetnya atau buka handphonenya, ikuti kajiannya langsung lewat streaming video atau streaming audio. Jadi dimanapun jenengan berada tetap bisa ikut ngaji. Saya akan bahas isi kitab Sirul Asror tersebut otomatis yang nggak bisa dibahas semuanya globalnya bagaimana. Judulnya kan udah ngeri, rahasia dari semua rahasia. Jadi ini kunci untuk memahami semua rahasia. Ringkasnya begini, mau dikasih ringkasnya. Terus makannya jam berapa nanti? Dikit lagi ya. Bapak Ibu sekalian, boleh nanya? Boleh nanya enggak? Jenengan ini asalnya dari mana? Dari sana? Oh tanah. Oh dari tanah katanya. Yang dari tanah itu apanya? Jasadnya. Ya. Kalau di dalamnya jasad itu ada apa? Roh. Roh itu asalnya dari mana? Dari alam? Alam roh. Kalau roh itu diciptakannya bahannya dari apa? Nah, Ternyata ruh seluruh umat manusia itu bahannya diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau Kanjeng Nabi itu bapaknya semua ruh. Bapaknya semua ruh. Kanjeng Nabi itu bapaknya semua ruh. Makanya ruh muslim kalau solawat kepada kanjeng Nabi langsung nyambung. Solawat langsung nyambung. Nyambung dengan siapa? Ya nyambung dengan rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah Jumat depan saya kasih cara solawat. Solawat itu ya pakai cara. Orang asal, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wih, ada caranya. Biar hasilnya itu maksimal. Kalau tidak ya hasilnya kurang mak maksimal. Nah, karena kita ini dari cahaya, ya. Kemudian masuk ke jasad, jasad ini gelap, peteng dedet. Masuk ke dalam jasad, kemudian kita keluar lagi ke muka bu, ke muka bumi. Setelah itu nanti kita akan dikembalikan ke sana. Dikembalikan ke alam yang yang asli alamnya ruh. Syaratnya mau kembali ke alam ruh yang baik, kita harus minimal mirip dengan alam kita yang dulu di dunia ini. Lah dulu di sana kita hidupnya zikir. Hidupnya enggak pernah kakean mikir. Tapi hidupnya banyak zikir. Hidupnya yang diingat cuman Allah. Yang diingat Allah, Allah, Allah. Cuman Allah yang diingat. Nah sekarang kita di dunia ini yang diingat siapa? Allahnya dikit. Yang banyak kan ingat yang yang lain. Makanya di dunia hidupnya semerawut, ruwet, nggak enak. Lah biar hidupnya enak, gak ruwet, gak semerawut, maka di dunia ini kita harus ingat dulu alam sana gitu. Lah buku ini itu tadi Surul Asror berupaya mengingatkan kita kepada alam asli kita. Sejati ini awakmu ki gitu. Kamu ini tuh siapa sebetulnya dan kamu itu dari mana? Dan tujuanmu kemana? Biar ngerti jadi jalannya enak. Jangan sampai kita itu aslinya mau pergi ke Surabaya, sampai di Solo kita bingung. kita kowe tekon di Bo. Arab neng di Bo. Lah neng kene ngopo? Ejek eh, penak nonton dangdut. Karena kasihkan nonton dangdut di alun-alun misalnya, akhirnya lupa tujuannya ke Surabaya ke Surabaya, lupa tugas aslinya itu ke Solo cuman lewat, cuman mam Mampir. Lah, buku ini ngingetkan, kamu tuh dulunya begini, kamu begini, begini, begini, begini. Nanti saya akan buat majlis khusus untuk ngupas buku ini. Ya, karena ini harus majelisnya khusus insya Allah. Demikian semoga manfaat. Yang terakhir pengumuman uh, Jumat depan saya buat produksi kaos baru. Nama kaosnya Abah Oblong seperti dulu ya. Abah Oblong. Abah itu singkatan dari Ahlul Bid'ah Hasanah Oblong. Paham? Abah oblong, ahlul ah hasanah oblong. Kaosnya nanti berisi tulisan-tulisan. Itu yang udah saya buat tulisannya Muhammad titik titik titik tanda tanya. Ojo mikir tapi zikir. Ya, Muhammad titik titik titik tanda tanya. Ojo mikir tapi zikir. Terus bawahnya ada gambar orang lagi zikir sambil berdiri sambil muter gitu. Nah, nanti kalau kita pakai di depan ya, belakang nggak ada tulisannya karena kalau dibuat sholat biar nggak ganggu yang di belakang. Di belakang. Semua di depan. Jadi kalau kita pergi kemana ketemu orang yang lagi mumet, mumet, mumet, aja mikir. Tapi pikir. Dakwah kan? Dakwah. Nanti akan saya buat tulisan macam-macam. Pokoknya kalau kita pakai, kita dakwah dengan tulisan. Gak usah ngomong. Terus di warung mentok mesam mono gitu ya. Dakwah. Lah kan dakwah, niatnya dak dakwah. Sekarang disuruh ngomong kangelan. Ya udah kasih kaos wes dakwah nganggo kaos gitu. Yang mau pakai kaos, jangan seperti yang orang masuk masjid pakai kaos angker bir gitu kan. Wah kaget Allahu Akbar. Depan saya persis angker bir. Wah. Ini iklan bir di dalam masjid kan kurang ajar. Aduh, saya nemu udah berapa kali. Jangan juga seperti panitia pengajian yang saya ceramah di sebuah desa waktu itu, ya panitianya nggak salah. Tapi pernah di sebuah pengajian gitu, saya ceramah, subuh minum, waktu saya mau minum begini kan, wangkat gelasnya saya kaget. Tehnya ternyata gelasnya bir bintang. Wah, oh, disoteng, lu jangan disoteng, nih, bahaya, dikira saya mabuk nanti ini. Ini kan repot nih, ustadznya minum pakai gelas, tapi gelasnya bir, bir bintang. Kira saya dem-deman apa nih. Jadi kita dakwah, dakwah pakai kaos ya, dakwah pakai kaos. Memang tadinya eh, ada pilihan harga kaos murah, saya nggak mau. Saya pakai harga kaos yang tidak terlampau mahal, tidak terlampau murah, biar awet, biar awet dan dipakai itu biar nggak sumuk, biar adem ya, yang bahannya katonnya yang cenderung bagus lah, cenderung bagus. Jumat depan saja, sekarang belum banyak barangnya. Tiwas tak pajang kontek, malah ginem tok. Baru enam Biar nanti apa namanya? Jumat depan variatif macam-macam. oh Itu mau saya keluarkan lagi itu. Ya. Pengen mati pena. Ya, pengen mati pena. Nah, lanjutannya Jumat depan. <laughs> lo iya toh ya. Pengen mati pena. Terus tanya, kabeh wong ya pernah pengen mati, Pak. Pernah pengen mati gitu ya. Tapi pengen mati pena, lanjutannya apa? Kita menghidupkan uh, dakwah dengan segala macam ca cara. Santun yang lihat seneng ya teringatkan. Dan sama sedikit nyindir yang begitu-begitu. Paham toh? Nah, yang begitu-begitu. Pokoknya namanya Abah Oblong, Ahlul Bid'ah Hasanah Oblong itu. Adanya cuma di Solo. Kalau di tempat lain ada berarti itu palsu. <laughs> Unggah ya. Nah, saya pengen nanti jadi jujukannya ya, jadi jujukannya semua orang yang cari kaos spiritual. Kalau di Bali ada doger ya. Iya. Doger. Hah? Doger. Ya sebut jeneng apa gitu ya. Bukan bukan maca Quran, Bu. Salah enggak boleh ya. Joger di Bali ya. Kalau di Jogja Dagadu, di Solo Abah Oblong. Ya, di Solo Abah Oblong. Iya, kita harus inovatif, harus bekerja keras. Nah, doakan Allah Saya pengen pengen beli tanah sebelah, harganya mahal. Dikasih waktu sampai akhir Desember lah. Insyaallah. Pengen ya? Harganya mahal. Doakan. Yang mau urunan nyumbang boleh. Ya, yang mau mau urunan nyumbang sama saya, Bu, boleh. Yang mau nyumbang 5M boleh. Wah, tur susuk itu. ya. Susuk kalau 5M kok ya. Susuk sak bangune 5M. Jadi kalau yang mau nyumbang silahkan nyum nyumbang untuk sus yang belakang itu. Itu kalau bisa kepegang saya, pokoknya nanti kita akan buat nomor satu kolam renang. Oh iya, yang ngaji di sini kan juga harus senang-senang. Masuk ngaji tok sirah umum jeguro, selesai. <laughs> Beb saya kok pusing, cep, lepas baju, tutup aurat, nyemplungo, selesai. Udah nggak usah banyak-banyak nase, nasihat. Ya. Beb saya ini kok kepanasan, kungkum dulu di situ sambil solawatan. <laughs> Pengen saya pengen apa namanya enak-enak. Pengen yang enak, enak pokoknya. Torikoh asyikiyah, yang asyik, asyik. Tapi yang diri diridhoi Allah dan dan Rasulnya. Ya doakan ya, insya Allah. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan apa namanya baca ini karena sudah malam kalau nyanyi lagi nanti kemalaman ya. Yang penting kan sudah kita buka dengan roh roh hati lihat situasi dan dan kondisi. Eh, kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita bacakan dulu doa untuk yang nitipkan doa di sini. Al-Fatihah Iti Syifa uh, Didik Krido Sudiro Wali Afikri Miwoto Yang mau ujian Wali Udin Suhaini Dan Umi Musyahadah Semoga segera dapat keturunan yang soleh solihah. Kemudian untuk uh, Ibu Siti Aminah yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Dan kemudian untuk almarhum Kiai Haji Aziz Umar, almarhum dan almarhumah eh, ya Mbah Yasin Abdul Manaf, almarhum dan almarhumah Mbah Simbah Nawawi, almarhum dan almarhumah Simbah Ahmad Juwairi, almarhum Simbah Martawiyono, almarhumah Ibu Tuti Wuryantini almarhum Bapak Rohimin almarhumah Ibu Kumini almarhumah Mbak Ummi Saidah eh, dan almarhum Haji Aziz um, eh, dan almarhum ayah-ayah Anda semua, kakek-kakek Anda semua, almarhumah ibu-ibu dan nenek-nenek Anda semua muslimin wal muslimat yang telah meninggal dunia khususnya yang pernah hadir di majlis ini semoga pahala dari semua zikir, solawat, majlis, sodakoh di majlis ini Allah berikan pula kepada yang telah kami sebutkan namanya dan yang tidak kami sebutkan namanya. Allah Alahadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Noval bin Muhammad Al-Idrus. Semoga sembuh dari segala macam penyakit batin dan penyakit zahir dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketentraman, keridhaan, kekayaan, kebahagiaan, kemudahan dan di akhir usia kelak dengan husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.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 walhamdulillahi rabbil alamin amin Sekali lagi saya ingatkan jadi ya kegiatan maulid, baca qasidah itu semua adalah ibadah. Ibadah. Jangan dikira cuma nyanyi-nyanyi. Itu bukan cuma tapi itu ibadah yang luar biasa. Enggak ada ibadah yang yang hebat seperti solawat ya. Solawat itu ibadah yang kehebatannya pokoknya TOP BGT SKL. Ya, top banget sekali. Silakan dinikmati hidangannya yang sudah dapat, yang belum Tunggu saja insya Allah dapat semuanya. Panitia kalau nanti ada yang lebih silahkan yang mau double-double ya. Ya.